profil penulis profil penulis ini tak perlu dikenalkan lagi profil penulis orang sudah tahu tapi ada beberapa komen di ada beberapa komen di YouTube saya baca YouTube sama Instagram sama Facebook ditulisnya di situ jangan dengarkan Ustadz pelawak jangan dengarkan Ustadz pelawak mengatakan saya Ustadz pelawak Kira-kira ada tak Ustadz pelawak di Indonesia ini yang bukunya setebal ini? Huh? Ada? Ada situ komen eh, dari orang Indonesia Malaysia ada satu Setiap ceramah saya di komennya Pelawak Pelawak kata dia Pelawak Encik puan-tuan dari negeri Malaysia Cuba cari ustaz awak yang pelawak yang ada kitab setebal ni. Cuba. Hmm? Ini kalau mau serius sama saya bisa kita kaji. Ini tesis S2 saya. Hampir 300 halaman. Pakai bahasa Arab, bukan Arab Melayu. Bahasa Arab asli. Disidangkan di depan orang Arab. Jadi kalian yang mau serius-serius datanglah kalau mau serius. Judulnya Rijalul Muwatta was Sahihain alladzina dha'afahum an-Nasa'i fi kitab ad-du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Mau ngaji pakai bahasa Arab bisa. Karena saya 10 tahun dosen kelas internasional, mengajar pakai bahasa Arab. Khutbah Jumat pakai bahasa Arab. Ada. Kok sombong kali Ustaz malam ini? Aku tak perlu menjelaskan diriku pada sahabatku karena mereka mencintai aku dan aku tak perlu menjelaskan diriku pada musuhku karena tak akan berpengaruh pada canda, cara pandang mereka terhadap aku. Tapi aku perlu bercerita supaya anak cucu tahu. Jangan sampai nanti ada orang ngejek anak cucu saya, atuk kau pelawak. Sedang melawak aja saya segini kitab saya. Bagaimana kalau saya serius? Apa beda yang ini sama yang ini? Yang ini saya nulis. Yang ini orang lain menulis tentang saya. Orang yang cerdas itu diperhatikannya ceramah saya, ditulisnya jadi buku. Dan saya izinkan cetak banyak-banyak. Jadi buku. Inilah orang-orang yang nulis ini dia hadir ketika pembagian akal sehat. Nih buku tanya jawab kurban paling tipis 33. Bukan saya menulis sendiri. Saya menulis abang-abang saya, Dokter Mustafa Umar, Dokter Maswuri, Dokter Fulan. Saya tanya, "Bang, gini-gini ya, Bang ya?" Ya. Bang, gini-gini ya bang ya. Ya, ya setuju ya bang ya. Ya, jadi dia mengganggu. Ini 99 tanya jawab sholat. 37 masalah populer. 32 khutbah. Naskah khutbah. Ini buku terjemah. Jakarta cetak, bukan Pekanbaru. Cetak. al kawthar Ini 101 Jakarta juga. Ini 15 terjemah 15 surat Jakarta 55 Jakarta Sejarah agama Yahudi Jakarta Semua ada saatnya Jakarta Ini barulah orang lain menulis tentang saya Islam itu indah Kata mereka tentang sesama Nah ini mahasiswa Mereka adalah korban dari konflik dulu konflik berdarah di Kalimantan. Lalu kemudian ada seorang alumni sahabat saya Al-Azhar Mesir membeli tanah di Yogyakarta, diambil anak-anak korban konflik ini pagi kuliah, sore mendengar ceramah, malam jual bakso. Pagi kuliah sekolah, sore dengar ceramah ditulis mereka di kertas. Ulang balik, tulis balik. Jadi buku. Pas saya datang ke Jogja, datang mereka minta tanda tangan, saya sign, cetak untuk biaya hidup dia, biaya sekolah. Mereka kreatif. Berapa buku nih orang Jogja dari Jawa satu dua dari Sulawesi Makassar dari Kalimantan satu dua tiga empat lima enam Alhamdulillah tidak satu pun orang Pekanbaru untuk anak-anak khusus yang gambar karikatur ah. jadi itulah